Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi وسلم تسليما مزيدا mazida بعده إخواني في الدين وأخواتي في الله أعزني fillah, الله جميعا Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Arba'in anawiyah yang disyarah oleh al-syeikh Shalal Al-Fauzan hafizallahu taala Setorkan terlebih dahulu hadis yang sudah kita lewati sebelumnya yaitu hadis yang ke 13 karena kita belum membaca syarahnya. Tafadhal. Naam, asan, tafadhal. Naam, tafadhal, Yusuf. Belum? Bisa dihafal ya? Eh, Uh, Eh, naam, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits ats-tsalits 'ashar an Abi Hamzah an Malik bin Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi akhrajahu Syaikhan. Naam, tafadhal. نعم Naam, tafadhal. Naam, tafadhal. Eh, naam, tafadhal. قد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت إن أمدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه Naam, tafadhal. Eh, nah, tafadhal. Hatta yuhibba. Kalau nah, serius, fadhal. Terbalik terbalik. Langit. Ayo na'am asan. Antum misakh? Ya, enggak apa-apa. Khair insyaallah. Antum mau mencoba? Antum? Muhammad mau nyoba? Ya belum? Fadhal, bismillah. فمن كان هجرته الى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الله ورسوله الى الله ورسوله وهجرته الى الله ورسوله ومن كان hijratuhu hijratuhu lidunya lidunya yuhibbu yuhibbuha yusibuha yusibuha yusibuha abi mar'atin am am am am Alhamdulillah Wajan yang sikuha. Apa? Hafizatuhu. Ila? Ila ma. Hajar ila. Ila ma hajar. Hajar ila. Eh, Hasan, barakallahu fiikum lah bas. Anta. Bismillah. Ulangi dari awal. Bismillah. Amin apa? Ya pelan-pelan, baca pelan santai aja, pelan-pelan, pelan-pelan. An ummil mukminin. Ya, na'am, ahsan. Insyaallah, kita ulang ya. Khair insyaallah. Kita lanjutkan barakallahu fiikum, perhatikan baik-baik. Fokus. Ala Syekh Shalal Fauzan habibullah taala menjelaskan hadis yang ke-13. Perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum. Hadis mengenai termasuk tanda kesempurnaan iman salah seorang di antara kita adalah mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kita cinta kalau kita selamat dari api neraka, cintailah saudara saudaramu agar dia juga selamat dari api neraka. Kita cinta kalau seandainya kita menjadi orang soleh, cintailah saudaramu agar dia juga menjadi orang saleh. Na'am barakallahu fikum. Termasuk bentuk kecintaan kita kepada saudara kita adalah saling menasehati. Saling apa? Menasehati. Karena agama Islam ini benar-benar dibangun di atas apa? An-nasihah. ad an-nasihah. Agama itu benar-benar nasihat. Kalau kita nggak pernah butuh nasihat, nggak mau dinasehati, dinasehati malah marah, Eh, marah-marah, kemudian nggak suka, itu keliru. Justru kalau ada saudaranya menasehati, senang. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Seperti itu. Karena yang namanya nasihat barakallahu fikum hafizakumullah sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Naam, karena kita bukan orang-orang yang maksum, bukan orang-orang yang selamat dari kesalahan. Pasti ada saja kekurangan, pasti ada saja kesalahan. Oleh karena itu nasihat terus kita curahkan, terus kita berikan. Bukan berarti nasihat itu khusus untuk para santri, bukan. Bukan berarti nasihat hanya khusus untuk para talabatul ilm, tidak. Bahkan nasihat pun diarahkan kepada para pengajar, diarahkan kepada para asatidah, diarahkan kepada para masyayikh. Kenapa? Karena nasihat itu maknanya umum. Paham ya? Ad-dinu an-nasiha. Qulna liman ya Rasulullah? Agama itu benar-benar nasihat. Untuk siapa ya Rasulullah? Di akhir hadis Rasulullah menyatakan apa? Wali aimmatul Muslimin wa ammatin. Perhatikan baik-baik di sini. Nasihat untuk segenap para pemimpin kaum muslimin dan keumuman manusia. Ustaz, guru, syekh, santri masuk dalam keumuman manusia atau tidak? Naam. Oleh karena itu nasihat sangat kita butuhkan. Kita lihat apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Qauluhu an Abi Hamzah Anas bin Malik khadimin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan beliau dari Abi Hamzah Anas bin Malik pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ingat ya, Anas bin Malik sahabiyun jalil, sahabat yang mulia, kunyahnya Abu Hamzah. Beliau digelar dengan pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik Al-Ansari, khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, li'annahu lamma qadima an sallallahu alaihi wasallam al-Madinata haraba Malikun Abu Anas min al Madinah. Perhatikan baik-baik ini. Kenapa kok beliau digelari dengan khadimun, khadimun Nabi, pembantu Rasulullah SAW? Dikarenakan beliau dahulu, tatkala Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, ini ketika hijrah berarti ya, dari Makkah ke Madinah, haraba Malikun, ternyata Malik lari. Eh, Malik ini adalah bapaknya Anas, Abu Anas, lari dari Madinah. Li'annahu kana yabagadur Rasul SAW, alaihi wasallam. Ternyata bapaknya Anas itu Malik itu benci dengan Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, lari. Nah, barakallahu fikum Malik tadi itu bapaknya Anas. Karena termasuk orang yang benci Rasulullah SAW. Faharaba ila Syam wa mata hunaka kafiran wal Akhirnya Malik ini bapaknya Anas lari ke Syam dan meninggal di sana dalam keadaan kafir bayangkan. Padahal anaknya sahabiyun jalil anaknya itu Anas bin Malik, Anasnya ini sahabiyun jalil, sahabat yang mulia. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Wa kana Anas radhiyallahu anhu tiflan saghiran. Dan saat itu Anas bin Malik adalah anak yang masih kecil. Faja'at bihi ummuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ibunya, ibunya Anas ini membawa Anas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan baik-baik ya. Waqalat seraya berkata ibunya, ibunya Anas mengatakan, "Hada Anasun yakhdumuka." Ini adalah Anas ingin membantumu ya Rasulullah. Fataqabbalahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa rabbah. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima tawaran ibunya Anas tadi itu dan akhirnya Rasulullah mendidiknya dan merawatnya. Wa da'alahu biqauli dan Rasulullah mendoakan untuk Anas dengan ucapannya Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taita. Ya Allah, perbanyaklah harta Anas bin Malik dan perbanyaklah keturunan Anas bin Malik dan berkahilah untuknya terhadap apa yang kau berikan kepadanya. Doa dari Rasulullah SAW dan dikabulkan. Anas bin Malik termasuk apa? Nah barakallahu fikum sahabat yang kaya, banyak hartanya, dermawan. Kemudian juga dikabulkan, beliau termasuk memiliki keturunan yang banyak Anas bin Malik tersebut dan diberkahi enam hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa dari Rasulullah SAW dan banyak kejadian seperti ini ya. Di antaranya adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah dikenal dengan nah barakallahu fikum minal muksirin fi riwayatil hadis termasuk orang yang paling banyak meriwayatkan hadis itu pun tidak terluputkan dari doa Rasulullah SAW. alaihi ya? Nah barakallahu fikum. Kemudian juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menjadi mufassir sahabat, ahlu tafsirnya para sahabat enggak terluputkan juga dengan doanya Rasulullah SAW. Jadi masya Allah. Nah barakallahu fikum doanya orang saleh itu sangat dibutuhkan. Paham ya? Tapi jangan sering-sering minta doa. Paham ya? Kenapa jangan sering-sering? Karena kalau orang sering-sering minta doa orang saleh, akhirnya dia enggak percaya dengan doanya dia sendiri. Paham ya? Misalkan antum kita misalkan minta doa kepada si fulan ya fulan, tolong doakan anak ya, anak lagi ditimpa musibah. Didoakan, dikabulkan oleh Allah taala. Akhirnya berikutnya nanti minta lagi sama si fulan dikabulkan lagi. Berikutnya lagi minta sama si fulan, dikabulkan lagi. Dia nggak pernah doa sendiri. Karena dia merasa doanya dikabulkan. Ini permasalahan di sini. Jadi boleh kita minta doa dan orang saleh, jangan sering-sering. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Terkadang kita berdoa sendiri, semoga dikabulkan doanya. Cuman terkadang kita boleh minta doa orang saleh. Nah, barakallahu fikum. Kenapa kok dilarang sering-sering? Karena ucapan sering-sering ini nanti ujung-ujungnya dia nggak percaya kalau doanya dikabulkan itu loh. Akhirnya dia nggak mau doa sendiri, ngandalkan doanya orang soleh tadi. Mahfum soalnya ya? Naam. Kita lihat berikutnya. Wasara yakhdumun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Khadamahu 10 sinin min hin qadiman Madinah ila an tuwfiya. Beliau membantu Rasulullah SAW 10 tahun. Mulai Rasulullah datang ke Madinah hingga Rasulullah diwafatkan, hingga Rasulullah meninggal dunia. Karena Rasulullah SAW sebelum hijrah dari Makkah ke Madinah, beliau berdakwah di Makkah kurang lebihnya 13 tahun. 13 tahun, 10 tahun mendakwakan tauhid. Nah, barakallahu fikum. Kemudian 3 tahun setelah tragedi Isra Mi'raj, nah mendakwahkan tauhid dan juga sholat dan juga yang lainnya. Setelah itu ternyata datang gangguan, rintangan, halangan, cacian, makian dari orang-orang kufar Quraisy dan disyariatkan untuk hijrah ke Madinah. Walaupun sebelumnya pernah terjadi dan diperintahkan nama segenap para sahabat untuk hijrah ke mana? Ke Habasyah, ke Ethiopia. Nah, barakallahu fiikum itu hijrah yang pertama. Hijrah yang kedua dari Makkah ke Madinah. Nah, ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, di Madinah saat itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, nah barakallahu fikum dibawa oleh ibunya eh, kemudian minta kepada Rasulullah agar anaknya tersebut nah barakallahu fikum dijadikan pembantu dan juga Rasulullah merawatnya. Benar. Digelari dengan khadimun nabi. Ingat-ingat ya. Bedakan Anas bin Malik dengan Malik bin Anas. Ingat-ingat kemarin bedanya. Apa bedanya Malik bin Anas dengan Anas bin Malik? Kalau Malik bin Anas Imam Darul Hijrah Abu Abu Abdullah. Sahabat atau bukan? Tapi atba'ut tabi'in. Kalau Anas Malik kalau Anas Malik sahabat Abu Abu Hamzah, gelarnya khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dihafal itu Biar enggak terbolak-balik Malik bin Anas sana Anas Malik ya. Malik bin Anas, Anas bin Malik. Pusing kepala. Oh ya, jangan disamakan ya. Malik bin Anas sendiri, Anas bin Malik juga sendiri. Naam, kita lihat. Wa hadza bidzalika fadilatan 'azimatan. Akhirnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu memperoleh keutamaan yang sangat besar. Wa tarabba 'ala yadir Rasul sallallahu dan beliau pun terdidik melalui tangan Rasulullah SAW. Bayangkan Rasulullah SAW. Wahada min husni tasarrufi ummi radhiyallahu anha. Ini termasuk bentuk apa? Bagusnya, indahnya perilaku perbuatan keinginan ibunya Anas bin Malik. Coba, anaknya didatangkan, diserahkan kepada Rasulullah untuk apa? Dididik dan sekaligus menjadi pembantunya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ibunya itu paham. Diserahkan orang soleh. Paham ya? Jadi ini menunjukkan bahwasanya kita semuanya dapat pelajaran. Jangan sampai anak kita justru dititipkan ke orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hati-hati itu. Nah, barakallahu fiikum. Nanti kalau tidak diserahkan kepada eh, tempat-tempat yang baik atau tempat Al-Qur'an dan sunnah tentunya akan berbahaya berkembangnya anak tersebut karena anak itu sangat berpengaruh. Nah, barakallahu fikum terutama dengan yang mengajarkan atau yang mendidiknya. Pengaruh yang sangat besar ketika dia sejak kecil bersamanya. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW menyatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu au yunasirani au yumajisani setiap orang itu dilahirkan awal mulanya dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, belum terkotori apa-apa dia, suci. Tapi siapa yang ubah Kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya mengubah anaknya menjadi Yahudi, menjadi Nasrani atau menjadi Majusi. Majusi penyembah api, eh, penyembah api atau penyembah matahari. Tahu ya? Hati-hati. Kedua orang tua termasuk peran yang sangat penting untuk mendidik anak. Paham ya? Jadi anak itu dididik Nah barakallahu fikum bukan semata-mata diserahkan di ma'had, di pondok kemudian orang tua pasrah itu enggak, itu keliru. Paham ya? Semuanya butuh ta'awun kerjasama. Orang tua juga ikut memantau, eh, mengontrol, kemudian juga membimbing. Karena apa? Baik buruknya anak tergantung dengan kedua orang tuanya. Paham ya? Antum saksikan, biasanya kalau kedua orang tuanya itu ada preman misalkan, preman, berandalan gitu ya. Enggak jauh beda anaknya juga menjadi anak berandalan. Paham ya? Enggak jauh beda. Paham ya? Karena pengaruhnya besar sekali. Pengaruhnya besar sekali ya. Anak dengan bapaknya atau dengan ibunya. Oleh karena itu, nah jangan sampai keliru kita meletakkan anak kita di dalam pendidikan. Didiklah anak kita dengan Al-Qur'an was sunnah. Didikan yang sangat luar biasa. Manfaatnya dunia dan akhirat, bukan dunia saja. Na'am barakallahu fikum. Jangan sampai keliru ya. Nah, anak kita enggak bisa pelajaran IPA, enggak bisa pelajaran IPS, PPKN nilainya sedikit, bahasa Indonesia pun minim, matematika nggak pernah belajar, santai. Tenang, nggak usah terburu-buru. Al-Qur'an was sunnah dikedepankan. Menghafal Al-Qur'an, menghafal as-sunnah, hadis-hadis Rasulullah. Bahasa Indonesia disisipkan sedikit demi sedikit. Matematika diajarkan sedikit demi sedikit. IPA IPS nggak perlu. Paham ya? IPA IPS itu antum belajar dengan melihat sendiri langsung nangkap dan tahu. IPA IPS itu. Antum keluar lihat daun, kok daunnya mulai layu ya. Ya itu cuma IPA seperti itu biologi. Paham ya? Paham. IPS misalnya antum lihat kok ada gerhana bulannya. Ya seperti itu memang. Paham ya? Semuanya kalau antum pelajari barakallahu fikum itu terkadang tercampur. Paham ya? Pelajaran yang paling inti dan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Percaya atau tidak bisa dibuktikan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Enggak perlu panjang lebar mempelajari ini dan itu. Al-Qur'an wa sunnah dikuatkan. Allah taala bi'idnillah. nanti kalau cuma belajar Al-Qur'an sunnah kita bagaimana kerjanya ya? Nanti nyari maisha bagaimana? Kalau sudah berkeluarga bagaimana? Nanti kita nggak dapat uang, nggak dapat eh, harta, nggak punya jabatan, santai, santai, tenang, tenang. Tenang dulu. Paham ya? Intinya dipelajari Al-Qur'an sunnah diamalkan, semakin orang tawakalnya kuat, semakin yakin rezeki di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau nggak percaya buktikan sendiri. Antum semakin kuat tawakalnya, bukan berarti bertangguh tangan ya. Semakin kuat tawakalnya, semakin tenang dengan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki sudah diatur. Paham ya? Jangan bayangannya harus bergelar LC, MSC, eh, DRS, eh, apa lagi? DLL. Paham ya? Yang penting antum itu barakallahu fikum tawakalnya kuat biidznillah insyaallah taala. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, rezeki sudah tercatat. Tercatat di dalam Lauhul mahfud sebelum Allah taala menciptakan langit dan bumi dengan cara 50 ribu tahun. gak sembarangan itu ya, tercatat semuanya. Antum jualan tahu, rezeki bukan? Rezeki. Jualan tempe, rezeki. Paham ya? Jadi jangan wahana gak bisa ini kalau seperti ini. Harus punya gelar, harus punya ijazah. Kalau gak punya ijazah gak bisa kerja. Ini omongan yang tidak benar. Paham ya? Antum sekarang lihat tukang batu itu ya. Tukang-tukang gajinya berapa coba? Sehari bisa 200 ribu itu. gak ada ijazah. Tukang Paham ya? Jangan sampai kalau nggak ada ijazah nggak bisa kerja itu ucapan yang nggak benar. Oh ya, jualan susu kedelai perlu ijazah nggak kira-kira? <laughs> Nggak perlu ijazah barakallahu fiikum. Halal. Paham ya? Jualan madu, eh, jualan ayam itu juga nggak perlu ijazah. Perlu ijazah nggak? Nggak perlu. Jalankan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fiikum. Perhatikan baik-baik. Ikhwan fitna azza wa Ini sekedar selingan bahwa seorang ibu atau seorang bapak manakala meletakkan anaknya pada tempatnya itu merupakan kemuliaan yang sangat besar demi kebaikan anak tersebut. Ingat baik-baik, mendidik anak jangan sampai terlambat. Nanti kalau dewasa tahu sendiri, tahu dari mana coba. Anak itu kalau nggak dididik sejak kecil, dewasanya pasti keliru seringnya. Paham ya? Jangan ngandalkan nanti kalau dewasa tahu sendiri Ustaz, biarkan aja Ustaz sekarang main-main biar dipuaskan sepuas-puasnya. Kalau nggak main sekarang nanti kalau besar masa kecil kurang, kurang bahagia katanya. Paham ya? Nah, masa kecil kurang apa? Bahagia MKKB. Masa kecil kurang bahagia. Kita katakan enggak demikian. Rasulullah mengarahkan pertama kali anak diajari sholat ketika usia berapa? 7 tahun. 7 tahun sudah dewasa atau belum? Belum dewasa sudah diajari untuk sholat. Muru awladakum bersolat, wahum abna'u sab'i isinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika usia 7 tahun bayangkan. Belum dewasa sudah suruh sholat. Karena biar terbiasa dengan apa? kewajiban gitu loh. Paham ya? Jangan nanti kalau besar tahu sendiri sekarang main sepuasnya dibelikan mobil-mobilan, pesawat-pesawatan, paham ya? Enggak seperti itu. Itu untuk selingan saja. Mobil-mobilan enggak masalah. Pesawat-pesawat enggak masalah, tapi bukan di pondok. Paham ya? Nambah kalau fikum di rumahnya masing-masing. Nah, Allah musta'an. Yang jelas barakallahu fikum hafizakumullah. Mendidik anak itu jangan menunggu dewasa. Sejak kecil harus tanamkan. Kemudian lihat hadisnya setelahnya, wadribuhum 'alaiha wahum abna'u ashri sinin. Pukullah anak itu kalau enggak mau sholat. Ketika usia berapa? 10 tahun. Belum dewasa juga. 10 tahun belum dewasa, tapi suruh mukul kalau enggak mau sholat. Pukulan yang tidak menyakitkan. Paham ya? Bukan pukulan sekali pukul pingsan itu bukan. Paham ya? Nanti setelah itu enggak mau sholat lagi. Pukulan yang kira-kira mendidik. Ayo sholat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Intinya, syahidnya hadis yang kami bacakan tadi, mendidik anak itu enggak harus nunggu dewasa Sejak kecil harus diarahkan, dididik, paham ya? Biar terbiasa. Paham maksudnya ya? Nah, jangan marah-marah kalau disuruh. Eh, ikhlas karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat berikutnya. Wa tarabba 'ala yadir Rasul sallallahu dan kemudian Anas Malik terdidik melalui tangan Rasulullah SAW. Ini termasuk baiknya, bagusnya Nah barakallahu fikum perbuatannya atau perbuatan ibunya Anas Malik radhiyallahu anhu. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum ay la yakmulu imanuhu ini yang benar. Tidak beriman salah seorang di antara kalian itu bukan berarti imannya hilang total itu bukan. Tidak sempurna. Paham ya? Tidak sempurna. Karena kalau kita menghilangkan keimanan secara total itu berarti mengkafirkan. Hati-hati. Jangan bermudah-mudahan mengkafirkan kaum muslimin. Mutu kafir itu. Kenapa kafir? Kalau ketemu nggak mau salam, nah ini orangnya bodoh ini. Hati-hati. Jangan bermudah-mudahan mengkafirkan kaum muslimin. Ditek dulu, dinasihati dulu, diajari Al-Qur'an was sunnah ini bagus sekali ini. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian. Walaisa ma'nahu nafya aslin iman. Bukan maknanya meniadakan asal usul keimanan. Ingat-ingat ada dua ada dua ungkapan ada yang namanya al-iman mutlak sama mutlakul iman. Itu pahami baik-baik itu. al iman mutlak sama apa? Mutlakul iman. al iman mutlak itu adalah al-imanul kamil. Keimanan yang apa? Sempurna. Kalau mutlakul iman itu namanya adalah aslul iman. Dasar keimanan. Setiap orang pasti punya keimanan kalau dia muslim. Maksudnya ya, cuma imannya itu bertingkat-tingkat. Imannya itu ber, bertingkat-tingkat. Keimanan seseorang bertambah dengan ketaatan. Paham ya? Kemudian keimanan seorang berkurang dengan kemaksiatan. Itu termasuk apa? Prinsip ahlu sunnati wal jamaah. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi Hingga dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ini penting sekali barakallahu fikum. Setelah kita berupaya menyelamatkan diri kita, selamatkan saudara kita. Ajak mereka untuk mengaji, mempelajari Al-Qur'an Sunnah. Antum duduk di majlis taklim seperti ini walaupun enggak faham secara langsung, yang penting niatnya karena Allah Subhanahu wa taala dapat jaminan surga. Paham ya? Jauh-jauh menempuh jarak jauh datang ke majelis ilmu dalam rangka mencari ilmu, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dapat apa? Jaminan surga. Siapa yang tidak suka coba? Na'am barakallahu fikum. Rasulullah menyatakan dalam hadis yang sahih, Ruwahu Muslimun dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Man Man salaka Fawradun <laughs> Allah Ustaz Jangan ditampur-tampur Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu eh sahalallahu bihi tariqan jannah kalau fawradun nanti keliru artinya <laughs> Allah Ustaz jangan ditampur ya nah Rasulullah mengatakan Man salaka tariqan yaltamisu tamisufi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu, niscaya Allah taala akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Enggak rugi ya antum duduk sini. Walaupun enggak dapat uang, enggak masalah. Surga jaminannya. Paham itu ya? Surga jaminannya. Antum kalau di luar sana panas enggak kira-kira? Panas apalagi siang hari. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau di majelis ilmu, mau siang, malam, sore, pagi, tenang. Eh, tenang, enggak ada rasa panas sama sekali, apalagi diiringi dengan kipas angin. Paham ya? Allahul musta'an. Yang jelas perlu diperhatikan baik-baik barakallahu fikum, majelis ilmu itu majelis yang barakah insyaallah. Paham ya? Walaupun dia enggak paham, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan surga. Antum enggak sia-sia, mengeluarkan uang bensin itu enggak masalah. Yang penting tujuannya jelas mencari ilmu. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Yakni man lam yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi yakunu imanuhu naqisan. Maksudnya orang yang tidak mau mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri berarti imannya berkurang. Imannya orang itu enggak stabil. Ingat-ingat ya. Di sana ada kelompok sesat yang dikenal dengan apa? Yang dikenal dengan apa? yang mengatakan imannya orang stabil, eh, sempurna terus. Murji'ah. Paham ya? Ingat-ingat. Jangan campur-campur. Murji'ah. Murji'ah itu akidahnya, keyakinannya mengeluarkan nabarakalafikum atau istilahnya apa? Keimanan itu enggak butuh amalan. Murji'ah hati-hati itu. Jadi antum mengatakan aku beriman kepada Allah taala walaupun minum khamar berjudi, mabu-mabuan, berzina imannya sempurna. Masya Allah. Wajib masuk surga katanya. Nah ini, ini termasuk akidahnya apa tadi? Murji'ah. Kalau khawarij ekstrim, keras lagi mereka. Orang kalau beriman sekali melakukan dosa besar kafir. Itu orang khawarij. Dipermisalkan seperti bilangan apa kemarin antum? Dipermisalkan seperti bilangan berapa? Sepuluh. Sepuluh itu kalau dikurangi satu dikatakan berapa? Sembilan nggak dikatakan sepuluh lagi. Oleh karena itu kata mereka, orang beriman sekali berbuat dosa besar nggak dikatakan mukmin lagi, kafir. Menurut siapa tadi? Khawarij. Ini pendapat sesat juga. Nah terus bagaimana yang benar? Yang benar adalah pendapatnya ahlu sunnati wal jamaah. Pertengahan. Orang kalau melakukan dosa besar, dia masih dikatakan mukmin cuman apa? Nafisul iman. Dia mukmin berkurang keimanannya, masih mukmin dia. Cuman nggak kafir. Kalau Khawarij kafir. Kalau Murji'ah tadi bagaimana? Imannya sempurna. Eh, berjudi, mabuk-mabukan, mencuri, imannya sempurna, nggak masalah. Lanjutkan mencurinya. Paham ya? Allah musta'an. Itu kalau menurut apa? Murji'ah tadi. Ini keliru ya, keliru. Yang benar adalah pendapat yang sudah kami sebutkan tadi. Kita lihat. Walaisal muraduhuna akhahu minan nasab. Yang diinginkan di sini bukan saudaranya nam senasab atau seketurunan. Paham ya? Nah barakallahu fikum. Balil muradu bi akhihi kullu muslimin. Bahkan yang diinginkan dengan saudaranya di sini setiap orang muslim. Setiap orang muslim saudara atau bukan? Naam al-muslim akhul muslim. Seorang muslim dengan yang lainnya itu saudara muslim. Paham ya? muslim dengan satu dengan yang lainnya itu bersaudara. Paham ya? Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya hanya saja yang namanya orang-orang beriman bersaudara. Walaupun bukan saudara kandung. Sekarang antum, antum misalkan dari Makassar ke sini, awal mulanya kan nggak kenal sama ana. nggak kenal kan? Teman apa yang membuat antum bertemu, berkumpul seakan-akan keluarga sendiri, seakan-akan nah barakallahu fikum ada keturunan apa? Keturunan kekeluargaan, nggak ada kalau dari situ. Tapi yang mengumpulkan apa? Keimanan. Itu penting sekali. Antum sekeluarga yang satunya agamanya Kristen, yang satunya Hindu, satunya Katolik, satunya Buddha misalkan Antum yang muslim sendiri. Ini walaupun keluarga sekandung, sedarah, tapi rasanya akrab enggak kira-kira? Enggak akrab karena beda keimanan tadi, beda agama. Tapi walaupun sekarang antum di sini kelihatannya berbeda-beda ya. Ini dari luar Jawa, ini dari Jawa, ini mungkin dari Sumatera, dari Sulawesi, dari Kalimantan, kok bisa bertemu gitu loh? Kok bisa berkumpul seakan-akan keluarga sendiri? Apa sebabnya? Keimanan. Keimanan barakallahu fikum. Yang bisa mengumpulkan hanya itu. Tapi kalau seandainya kita lihat nggak ada, garis keturunan kita nggak ada. Antara antum dengan ini ada keturunan enggak? Enggak ada. Beda. Paham ya? Nah, barakallahu fikum perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Jadi yang mengumpulkan tadi apa? Apa tadi yang mengumpulkan? Keimanannya. Perhatikan baik-baik. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah. Na'am barakallahu fikum hafizakumullah. Kata beliau, perhatikan baik-baik. Yang diinginkan dengan persaudaraan di sini adalah persaudaraan setiap orang muslim. Semuanya. Kita harus mencintainya, menghargainya, menghormatinya, menasehatinya. Nah, li'anal mu'minina ikhwatun, karena segenap kaum mukminin itu bersaudara. Paham ya? Oleh karena itu sebutkan dalam hadis yang sahih, nah barakallahu fikum al mu'min lil mu'min kal bunyan. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya, perhatikan baik-baik, bagaikan bangunan. Antum tahu bangunan atau tidak? Tahu bangunan? Nah, orang mukmin dengan yang lainnya bagaikan bangunan. Yang namanya bangunan itu bagaimana? Nah, barakallahu fikum yasuddu ba'daha ba'dha. Saling menguatkan sebagiannya terhadap sebagian yang lainnya. Rasulullah sampai menggambarkan seperti ini. Sangat kuat sekali. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya seperti ini. Ini kalau sudah pudar gini, enggak kuat lagi. Tapi kalau seperti ini kuat. Paham ya? Seperti sapu lidi, antum sapu lidi atau enggak antum? Nah, sapu lidi bayangkan. Itu sapu lidi kalau antum jadikan satu, diikat bawahnya itu kuat enggak kira-kira, Mas? Kuat, tapi kalau antum buka talinya, ber, berserakan, pudar, enggak kuat lagi sudah. Antum nyapu halaman dengan satu lidi gini. Enggak kuat. Paham ya? Tapi kalau dikumpulkan di satu kuat. Sampah itu langsung kena semua. Paham ya? Menunjukkan kekuatan kaum muslimin berada pada persatuan tadi itu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya bersatu di atas tali Allah, apa tali Allah? Al-Qur'an was sunnah dan jangan kalian bercerai-berai. Bersatu bisa semua kaum muslimin walaupun beraneka ragam, ada yang hizbi, ada yang mutade, ada yang sesat, itu semuanya sebenarnya bisa bersatu kalau mau kembali pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tapi kalau nggak mau kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah tidak akan bersatu. Paham ya? Harta nggak bisa menyatukan. Paham ya? Jabatan tidak bisa menyatukan. Eh? Keturunan tidak bisa menyatukan. Yang bisa menyatukan adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Orang kalau cinta saudaranya karena harta, hartanya habis, nggak cinta lagi. Ya nggak? Orang cinta kalau disebabkan karena jabatannya, jabatannya luntur, sudah dipecat dia, nggak punya jabatan, nggak cinta lagi. Tapi kalau kecintaan dibangun di atas Al-Quran Sunnah, insya Allah terlanggeng. sampai kelak di hari kiamat. Paham itu ya? Oleh karena itu Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, al-hubbu fillah wal bughdhu fillah min awsaq iman. Cinta karena Allah, benci karena Allah merupakan apa? Tali keimanan yang sangat kuat. Jadi kalau kita mencintai saudaranya bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, bukan karena titel dan gelarnya, bukan karena kecantikannya, bukan karena kegantengannya, bukan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Itu perlu diperhatikan baik-baik itu. Na'am barakallahu fikum. Biasanya di kalangan para talabatul ilm, para santri itu ingat baik-baik, mencintai saudaranya bukan karena punya jajan, Paham ya? Jajannya banyak deket-deket, biar dikasih. Itu keliru. Paham ya? Dia punya jajan atau enggak punya jajan, belum minta kita sudah ngasih. Nah, itu yang paling bagus. Enggak nunggu minta dulu, dia enggak minta pun kita kasih. Itu kalau memungkinkan, tapi tidak mengharuskan ya. Yang jelas hindari barakallahu fikum wahidakumullah yang namanya perkara-perkara yang bisa merusak persaudaraan. Na'amallahul musta'an. Kita lihat berikutnya. Kata beliau di sini karena qala subhanahu wa ta'ala innamal mu'minuna ikhwatun. Perhatikan baik-baik pada ayat yang mulia ini. Innama ini dikenal dengan adatul hasr. Dikenal dengan apa? Adatul hasr, alat yang digunakan untuk membatasi. Maksudnya bagaimana? Innamal mu'minuna ikhwatun. Maksudnya hanya saja benar-benar orang yang beriman itu bersaudara. Nah, bersaudara, tapi ingat, selama masih ada keimanan ini. Ikatan yang mengatakan persaudaraan keimanan ini. Kalau sudah enggak beriman lagi, tidak dikatakan bersaudara. Walaupun apa? Secara tohirnya saudara kandung. Paham ya? Misalkan ada dua orang, si fulan si A sama si B. Si A muslim, si B kafir. Walaupun dia saudara kandung, paham ya? Misalnya saudara kandung sebapak seibu, itu tidak dikatakan saudara secara agama. Paham ya? Karena beda keyakinan tadi. Mau salah ya? Naam barakallahu fikum. Kita lihat. Fa yuhibbu li akhihi muslim minal khair ma yuhibbu nafsihi Maka hendaknya dia mencintai saudaranya seislam berupa kebaikan sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi kita semuanya jangan memiliki sifat yang dikenal dengan egois. Tahu egois enggak antum? Apa egois itu? Mementingkan diri sendiri, yang lainnya enggak peduli pokoknya harus selamat, yang lainnya biar mereka masuk neraka biarin. Itu keliru. Kita juga benar menyelamatkan diri kita, cinta, senang, cintailah saudaramu biar mereka juga selamat juga. Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an Al Karim Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Ini dalilnya terus muncul ini ya. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Diri kita sudah jaga, jangan lupa keluarga. Wah, yang penting aku selamat, bapak ibu biarin. Nah, itu keliru. Paham ya? Kita pengen selamat, senang, selamatkan keluarga juga. Seperti itu barakallahu fikum. Naam. Ikhwan fillah, azza wa kita lanjutkan kata beliau di sini. Li'anna al-muslimina nafsun wahidatun wa jasadun wahidun. Karena sesama kaum muslimin itu adalah satu jiwa dan satu jasad. Nah, sesama kaum muslimin itu adalah satu jiwa, satu jasad. Walaupun kita berbeda-beda, nah barakallahu fikum, tapi tetap satu juga. Beda-beda bagaimana? Beda warna kulitnya, beda Nah, kampung dan negerinya, paham ya? Beda keturunannya, paham ya? Beda pula daerah asalnya, tapi satu juga tujuannya, yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Inilah yang persatukan kita. Yang persatukan kita bukan apa kemarin? Bukan apa tadi? Bukan apa sebelumnya? Eh? Bukan semata-mata hartanya, bukan karena keturunannya, bukan karena jabatannya, bukan karena gelarnya, ingat-ingat ya. Karena apa? Karena keimanan. Itulah yang bisa mempersatukan kita semuanya. Perlu diperhatikan baik-baik. Kita lihat berikutnya. Yata'allamu ba'duhum li'alamil ba'd. Merasa sakit sebagian mereka ketika nam ada yang merasa sakit sebagian yang lainnya. Ini perlu diperhatikan baik-baik. Saudara kita sakit, kita pun terasa sakit. Walaupun tidak sama yang kita rasakan. Maksudnya itu kita perhatian gitu loh. Ada saudara yang kita sakit, kok kita tahu? Kita tanya sakit apa? Perlu diperiksakan, perlu disontek misalkan. Paham ya? Ya bagus sekali. Biar nanti ada apa istilahnya itu ada pengertian gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum perlu diobatkan atau perlu diberikan obat atau yang semisalnya tawaran-tawaran yang menghibur. Jadi ini termasuk perkara yang penting dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala ketika beliau mensyarah kitab Riyadhus Shalihin termasuk adab dalam mengunjungi orang sakit atau nah menghibur orang sakit itu didoakan syafaqallah Allahu yashfik. La ba'sa tahurun insyaallah. Bila perlu antum meruqyah dia enggak masalah tanpa dia meminta. Itu termasuk hiburan yang sangat bagus. Jangan antum bikin dia sedih. Paham ya? Antum menjenguk orang sakit itu enggak harus bawa makanan. Enggak harus bawa Paling yang paling berarti adalah doa. Antum ke situ mendoakan. Walaupun bawa makanan enggak masalah, tapi doa jangan sampai terlupakan. Kenapa? Karena saudara kita yang sakit itu sebenarnya enggak mengharapkan makanannya itu, doanya. Dan jangan sekali-kali yang bikin mereka apa sedih kata Syekh Muhammad Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di antara yang bikin sedih adalah apa? Menakut-nakutin. Wah, penyakitmu parah ini. Mungkin besok pagi besok pagi meninggal dunia. Nah, <laughs> misalkan. Itu termasuk perkara yang harus kita hati-hati. Kadang orang tanda tapi apa? Orang yang sakit itu semakin enggak terhibur gitu loh ya. Kita doakan la ba'sa tahur insyaallah. Walaupun sakitnya parah pun kita doakan la ba'sa tahur insyaallah enggak masalah. Insyaallah bersih insyaallah sebagai penghapus dosa insyaallah. Dihibur. Nah, barakallahu fikum karena hiburan itu terkadang kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin taala, hiburan itu terkadang bagi orang sakit termasuk sebab sembuhnya dia. Kalau enggak percaya, nanti kita buktikan. Kalau dihibur, itu insyaallah dia cepat sembuh. Tapi kalau antum takut-takutin, semakin banyak pikiran yang ada di benaknya, itu sembuhnya lama dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allahumma musta'an. Ikhwan fillah, azza wa ini bagus sekali penjelasan ini ya. Ya ta'allamu ba'duhum li'alamil ba'd. Sebagian mereka merasa sakit, manakala ada sebagian mereka yang sakit. Wa yafrahu ba'duhum li farahil ba'd. Dan juga sebagian mereka senang ketika melihat sebagian juga senang. Paham ya? Nah, barakallahu fikum antum misalkan di ma'had, di pondok, saudaranya dapat kiriman per bulan, senang dia, kita ikut senang. Paham ya? Kita ikut senang walaupun enggak dapat enggak masalah, tapi ikut senang gitu loh. Paham ya? Saudara kita senang. Paham maksudnya itu ya? Nanti contoh saja. Jadi saudara senang, kita ikut senang juga. Nah, paham ya? Kita ikut senang. Naam. Wa yatabadaluna al-manafi' bainahum dan saling tukar menukar. Saling tukar menukar manfaat di antara mereka. Paham ya? Maksud saling ta'awun, saling kerjasama, tolong menolong semampunya semuanya. Nah, barakallahu fikum jangan sampai kita punya jiwa yang dikenal suudzon berburuk sangka, eh, dikit-dikit berburuk sangka dilihat dulu. Paham ya? Ta'awun, kerjasama, ta'awun kerjasama itu bukan selamanya harus dengan harta itu nggak ya harus. Paham ya? Antum menasehati, menyampaikan, membimbing, mengarahkan. Ini ta'awun atau bukan? Ta'awun. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat wa yakuffuna al-ada'an ba'dihim ma'a dan juga menahan barakallahu fikum menahan diri untuk tidak mengganggu sebagian mereka bersama sebagian lainnya. Jangan suka mengganggu kaum muslimin, mengganggu saudaranya, perhatikan baik-baik. Jangan suka ngerjain nah satu sama yang lainnya, sandalnya sepulang disembunyikan, jangan. Paham ya? Ini bagi para dan ilm dan kita semuanya sama saja. Jangan suka mengganggu saudaranya, menyakiti saudaranya, mukul saudaranya tanpa sebab, paham ya? Itu semuanya dihindari barakallahu fikum. Antum kita semuanya belajar adab dari Al-Qur'an dan sunnah eh, mengupayakan semaksimal mungkin menjadi orang yang baik, tenang, hudu, wasakinah, paham ya? Tidak ribut, eh? tidak teriak-teriak, paham ya? Semuanya dikendalikan dengan apa? Al-Qur'an was sunnah. Naam. Hadza sya'nul muslimin. Inilah keadaan kaum muslimin. Oleh karena itu, datang dalam hadis yang sahih, Rasulullah menyatakan apa? Al-muslimu Al-muslimu Ayo eh? Naam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ahsantum barakallahu fikum. Orang muslim sejati itu yang kaum muslimin merasa selamat, tenang eh, dari gangguan tangan dan lisannya. Paham ya? Nah, antum bertetangga dengan orang lain, jaga adabnya, jaga akhlaknya. Jangan setiap hari bikin jebakan gitu ya. atau ayam tetangga masuk diambil, jual misalkan. Ini mengganggu namanya. Paham ya? mengganggu ya, perlu diperhatikan baik-baik. Jangan sampai kita seperti itu. Bagaimana caranya saudara kita merasa aman, tidak terganggu dengan lisan kita dan tidak terganggu dengan perbuatan kita. Kita tutup yang terakhir barakallahu fikum. Wa min lazimi qaulihi sallallahu hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Dan termasuk keharusan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhwan fid din, azza wa jazakumullah, hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ini penting sekali. Jadi kalau kita mencintai diri kita selamat, cintai saudara kita, nasihati saudara kita. Jangan dibiarkan saudara kita masuk ke dalam jurang. Jangan dibiarkan saudara kita masuk ke dalam lubang biawak atau yang semisalnya. Paham ya? Maksudnya jangan sampai kita membiarkan mereka celaka. Karena kita nggak suka kalau kita celaka. Kita senang selamat, selamatkan saudara kita. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Kita lihat an yakrahal muslimu li akhih ini. Lazimnya keharusannya lawan daripada mencintai saudaranya. Nah, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, an yakrahal muslimu li akhih ma yakrahuhu li nafsi. Penting sekali ini. Hendaknya orang muslim benci terhadap saudaranya sebagaimana dia benci terhadap dirinya. Maksudnya bagaimana? Membenci kalau ada perkara-perkara yang berbahaya menimpa saudaranya sebagaimana dia benci kalau ada perkara berbahaya menimpa dirinya. Ini masuk dalam apa? Dalam kaidah yang besar dalam masalah fikih apa kemarin? Perkara ini termasuk dalam kaidah yang besar dalam masalah fikih apa kaidahnya? Eh, ad-dararu yuzal. Semua perkara yang membahayakan dihilangkan. Semuanya membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang lain. Pertanyaannya untuk antum Mas, pertanyaannya Mas. Santai aja Mas. Pertanyaannya kalau antum lewat di jalan, terkadang menjumpai polisi tidur. Paham ya? Itu kalau menurut sebagian orang mengganggu dia. Mau ngebut nggak jadi. Paham ya? Nah, sekarang gangguan rintangan jalan itu boleh nggak kita hilangkan itu, tak? Hilangkan biar rata kemudian jalannya lurus gitu. Boleh nggak kira-kira? <laughs> Lah, Istilah mereka, batu yang di tengah jalan itu yang kadang di gang itu istilah mereka kan polisi tidur istilahnya ya. Nah, itu nah barakallahu fikum itu bukan enggak mengganggu sebenarnya. Ada maslahat di balik itu semuanya. Maslahatnya apa? Biar jalan itu tertib, kemudian tidak terjadi kecelakaan. Terkadang ada orang nyebrang anak-anak, itu kita pelan jalannya. Coba kalau antum hilangkan polisi tidur itu. Batu-batu yang istilahnya sudah diletakkan oleh masyarakat itu antum hilangkan. Antum ngebut nanti ada orang nyebrang ketabrak, kecelakaan di balik itu. Paham ya? Itu berarti kalau antum menghilangkan mana enggak boleh. Paham ya? Biarkan itu di situ. Jalan pelan-pelan. Ya, paham ya? Seperti rambu-rambu lalu lintas. Yang ada di jalan, kalau merah ngapain? Berhenti. Kalau kuning siap-siap apa? Jalan atau siap-siap berhenti gitu ya. Kalau hijau eh? Jalan. Nah, itu semuanya ada aturannya itu, fungsinya tujuannya ada enggak itu? Fungsinya apa, Bu Mama? Fungsinya apa? Merah, kuning, hijau itu fungsinya? Agar tertib. Paham ya? Agar tertib dan kendaraan itu barakallahu fikum tidak terjadi kecelakaan atau yang semisalnya. Itu perlu diperhatikan baik-baik. Kita lihat berikutnya barakallahu fikum perhatikan na'am hafizakumullah jami'an an yakrahal muslimu li akhihi ma yakrahuhu li nafsihi fakama annaka takrahu li nafsika syarr wad darar fa innaka takrahuhu aidan li akhik. Perhatikan baik-baik ini. Sebagaimana kamu benci kalau dirimu eh, tertimpa kejelekan dan bahaya, maka bencilah kalau seandainya bahaya dan juga kejelekan menimpa saudaramu. Pahami baik-baik itu ya. Harus apa? Harus paham masalah ini. Jangan sampai kita senang kalau diri kita selamat, tapi biarkan saudara kita celaka. Jangan. Nah, barakallahu fikum. Kita harus paham mengenai hal tersebut. Jangan seperti pepatah apa habis manis sepah dibuang. Paham ya? Ketika manis, dia senang, banyak uangnya senang, berteman, bersahabat. Ketika sudah enggak ada uangnya, eh, sedih kemudian enggak ada kiriman silahkan ditendang sama dia. Jangan. Itu keliru barakallahu fikum. Nah, terus bagaimana? Di dalam lingkupan persaudaraan, ukhuwah itu pahami baik-baik. Kalau saudara kita butuh bantuan kita bantu semampunya, paham ya? Kalau saudara kita butuh nah barakallahu fikum pertolongan kita tolong. Seperti itu. Jangan ketika uangnya banyak kita temani terus, kita giring terus, ketika enggak ada uang kemudian kita tinggal jangan. Itu keliru barakallahu fikum. Naam. Allahul musta'an. Kita lihat. Fa innaka takrahu aidan li akhik. Maksudnya engkau harus benci juga kepada saudaramu kalau seandainya bahaya itu menimpa dirinya. Fala tatanawaluhu bisyarr wala tadurru bih wala tahussuh wala tahunuh. Maka jangan kamu mendatangkan kejelekan untuknya. Jangan pula membahayakan dirinya, jangan pula menipunya, jangan pula mengkhianatinya. Saudara, jangan dikhianati. Paham ya? Jadi menjadi orang itu jujur. Perhatikan baik-baik para talabatul ilm ya, dan kita semuanya sama saja jadi orang itu jujur, ucapannya jujur, berkata jujur, paham ya? Nah, barakallahu fikum ditanya, jawabannya pun jujur, enggak perlu memutarbalikkan apa? Fakta. Paham ya? Itu hindari. Nah, barakallahu fikum karena kalau kecilannya bermudah mudah-mudahan memutarbalikkan fakta, nanti kalau besar terbiasa. Paham ya? Mudah bermudah-mudahan memutarbalikkan fakta gitu ya. Allahul musta'an. Kita lihat di sini kata takrahu hadhil umur dan nasib. karena kamu enggak suka. Enggak suka kalau perkara-perkara ini menimpa dirimu. Apa perkara-perkara ini? Enggak suka dibohongi, enggak suka kejelekan menimpa dirinya, enggak suka dikhianati, maka kamu harus tidak suka juga kalau ini terjadi pada saudaranya. Nah, kita lihat. Fa hadzal haditsu min jawami'il kalimin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini termasuk hadis yang apa? Eh, termasuk ucapan Rasulullah yang mencakup jadi ucapan Rasulullah terkadang simple, padat, pendek, tapi mencakup semuanya. Di antaranya apa kemarin? Ketika Rasulullah ditanya tentang air lautan. Jadi mereka nah barakallahu fikum melakukan perjalanan di atas lautan. Paham ya? Mungkin di atas kapal atau perahu dan mereka tidak ada air nah kecuali air itu diminum atau nah barakallahu fikum air yang persiapan dia. Dan dia posisi mau wudu dia. Tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, su'ila an ma'al bahr." Ditanya tentang air lautan untuk wudhu bagaimana? Apa jawaban Rasulullah? Pendek, simpel, padat, maknanya luas sekali. Kalau disyarah pun mungkin satu jilid nggak cukup. Paham ya? Kalau disyarah ya, orang-orang yang ahli musyarah, para ulama itu kalau cuma satu jilid terkadang nggak cukup. Paham ya? Apa lafaznya? Tahurun ma'uhu al-hillu maitatuhu. Airnya suci mau wudhu silakan dengan air laut. Bangkainya pun halal. Pendek, simpel, satu pertanyaan dijawab dengan dua pertanyaan bayangkan itu. Dengan dua jawaban bayangkan. Satu pertanyaan padahal. Dijawab dengan dua jawaban. Bagaimana air lautan? Airnya suci dan bangkainya halal untuk dimakan. Itu perlu diperhatikan baik-baik. Menunjukkan bahwasanya apa? Jawami'ul kalim. Ucapan Rasulullah itu padat, simple, pendek, tapi mencakup semuanya gitu ya. Jadi air lautan itu halal gitu ya. Wudhu pun enggak masalah. Nah, dan bangkainya halal untuk dimakan. Semua bangkai laut halal atau ada rinciannya? Kecuali yang membahayakan semua bangkai laut, eh, itu semua hewan laut halal kecuali membahayakan. Yang membahayakan contohnya apa Mas? Contohnya Mas. Hewan laut membahayakan contohnya apa? <laughs> Ular yang beracun. Intinya yang membahayakan itu haram. Ya, Inilah jawab aslinya kalau selama hewan itu membahayakan masuk ke hukum asal halal. Babi laut halal, anjing laut halal selama tidak membahayakan halal semuanya. Nah, barakallahu fikum itu kaidah yang perlu dipegang baik-baik. Nah, ingat-ingat hewan laut ini ya, bukan hewan darat mati dilempar laut itu ya, itu lain lagi. Paham ya? Nah, Allahu musta'an. Kita tutup yang terakhir, afan ya, karena tinggal dikit lagi. Kata beliau, "Wa hadha dalilun 'ala kamal imani man ittasafa bihadhihi sifah." Ini merupakan dalil yang menunjukkan sempurnanya keimanan orang yang tersifati dengan sifat-sifat ini. Apa tadi? Mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Naam. Allahumma musta'an. Perhatikan baik-baik. Wa man faqadaha fa inna imanahu yakunu naqisan. Dan barang siapa yang terluputkan dari sifat-sifat ini, maka keimanannya dikatakan kurang. fihi al-hasu 'ala al-mu'afati bainal muslimin di dalamnya ada dorongan anjuran untuk menjaga persaudaraan antara kaum muslimin. Ini hukum global. Hukum global jangan sampai dihilangkan. Sesama kaum muslimin menjaga persaudaraan, menjaga perdamaian. Paham ya? Secara hukum global ini dipahami baik-baik, jangan sampai gagal faham. Assalamualaikum. Ucapkan salam. Nah barakallahu fikum. Antum lewat di masyarakat di gang-gang itu kadang mereka enggak paham salam, tapi antum ucapkan assalamualaikum walaupun dia jawabnya silakan. Paham ya? Terkadang gitu ya enggak? Kalau antum di gang-gang itu di masyarakat di kampung-kampung itu antum assalamualaikum. Paling pol mereka monggo, silahkan. Enggak jawabnya bukan salam lagi. Ada juga terkadang apa? Kita belum salam jangan mulai dengan assalamualaikum. Walaupun ngaji atau enggak enggak tahu ya. Yang jelas terkadang gitu. Kita belum salam dia sudah salam duluan. Tapi kita berbaik sangka. Semoga nah barakallahu fikum kebaikan di balik itu semuanya. Wa ala tabadulin naf'i al ma'nawi wal maddi. Dan juga hendaknya kita nah barakallahu fikum atau kata beliau di sini ada dorongan anjuran untuk saling apa? tukar menukar manfaat yang baik yang maknawi berupa seperti ilmu, keimanan, nah maksudnya memberikan ilmu, memberikan arahan wal madi baik berupa makanan, harta dan semisalnya. An-naf'i al maknawi perhatikan baik-baik. Manfaat yang sifatnya maknawi adalah bitanasuhi wa ta'lim wal amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Ini perhatikan baik-baik ini. Manfaat yang sifatnya maknawi adalah tanasuh, saling menasehati wa ta'lim dan mengajarkan ilmu padanya dan memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar. Ini termasuk na'am barakallahu fikum manfaat yang sifatnya ma'nawi karena kembali ke mana? ke hati. Hati kita bersiraman barakallahu fikum. Antum saksikan orang-orang yang enggak pernah talim, enggak pernah ikut kajian misalkan, enggak pernah menyentuh yang namanya ilmu, keras hatinya. Dinasati ngayal, nolak, bangkang, paham ya? Bantah, yang ada enggak? Naam, Eh? Kalau antum saksikan orang-orang yang jauh dari ilmu, yang mereka nggak mau peduli dengan ilmu, keras hatinya dinasati, malah nolak, bantah, bangkang, tapi ya? ngeyel itu istilahnya. Tapi kalau orang yang suka hatinya disiram dengan ilmu, Al-Qur'an sunnah, nah barakallahu fikum, walaupun tidak tiap hari tapi ada waktu-waktu yang dia bisa belajar situ, Masya Allah, hati lunak, lembut, dinasati jazakallahu khairan. Allah ibarik fiik anak terima nasihatnya. Itu bagus sekali, tanamkan di benak-benak kita para kalafikum. Nasihat itu sangat bermanfaat sekali. Jadi antum jangan menyangka, wah, ustadznya bilang nasihat-nasihat kalau dinasihati ngayal insya Allah bismillah anak siap menerima nasihat. Kalau antum nasihati anak siap. Kalau benar-benar keliru dan perlu ada nah barakallahu fikum perbuatan diperbaiki siap Allah biidznillah. Paham ya? Anak ada janjinya Allah siap. Jangan sampai ada sangkaan duduk-duduk nasihat, duduk-duduk nasihat. Kalau dinasihati belum tentu menerima, itu dihilangkan. Insya Allah bismillah menerima. Selama nasihat itu bagus, nasihatnya itu ilmiah, sesuai dengan Al-Quran Sunnah, sami'na wa ta'na. Insya Allah bismillah seperti itu. Maaf salah ya, antum juga sama saja. Ketika ada nasihati, jazakumullah khairan. Sudah dinasihati. Jangan merengut wajahnya, marah, kemudian Allah musta'an. Maaf insya Allah? Ayo, kita lihat yang terakhir. Terakhir terus ya, karena pendek. Allah musta'an. Wal maddi Nah, dan manfaat yang sifatnya madi barang bimusa'adatihi idza taja tajamalan dengan membantunya menolongnya apabila butuh harta. Bukan minta-minta, bukan tasawul, bukan mengemis, bukan penggalangan dana, bukan proposal. Paham ya? Tapi apa? Membantu saudaranya membutuhkan harta. Maksudnya bagaimana? Kalau saudaranya kira-kira butuh uang, kita bantu. Paham ya? Ingat-ingat ya pelajaran tadi pagi bahwasanya kita dilarang minta-minta. Tapi kalau ada orang memberi, itu tidak ada larangan untuk mengambil pemberian tersebut. Ingat-ingat kenapa? Karena orang terkadang memberi itu ada niat mau sodako, Sehingga kalau kita tolak, hatinya apa? tersakiti. Dia nggak jadi. Wahana mau sodako kok ditolak. Gitu biasanya. Jadi nggak ada larangan misalkan antum nambah kalau film ada orang ngasih antum misalkan antum terima itu nggak ada larangan hukum globalnya. Paham ya? Selama itu adalah halal. Tapi kalau minta-minta jangan. Mau baik minta-minta dalam kota itu, eh, kota infak tahu, Nah, itu minta-minta itu. Tapi kan kita nggak ngomong, Ustaz. Kalau nggak ngomong kotak infak itu nggak usah dikasih lubang. Putarkan gitu aja buntet, eh? ada lubangnya. Mau nggak kira-kira? Nggak mau. Lubang kecil itu tujuannya apa? Biar orang masukkan. Minta lalu halus. Ya? Allah mustahil. Hati-hati. Hati-hati barakallahu fikum. Jadi jangan sampai kita nan tertipu dengan gerak-gerik ahli bid'ah wad dalal hizbiyun. Allahumma musta'an. Walaysa dhalikal hadits maksuran ala an tu'tiya akhaka syai'an minal mal. Hadis tersebut bukan terbatas engkau memberikan saudaramu sedikit dari harta. Fahada matlub ini yang diinginkan, bukan itu saja. Walakin laysa hadha huwal maqsud wahdah. Bukan semata-mata uang yang kamu beri, bukan itu. Bal hunaka ma huwa a'dham minhu. Bahkan di sana ada sesuatu yang lebih besar daripada harta. Annaka idza ra'aitahu ala ma'siyatin apabila engkau melihat saudaramu di atas maksiat perhatikan baik-baik tanhahu wa tansahuhu fima bainaka wa bainah engkau melarangnya dan menasehatinya antara engkau dengan orang tersebut dinasehati ini haram ini enggak boleh paham ya? TV haram gambar makhluk bernyawa haram eh, jangan pasang foto-foto kenang-kenangan dulu pernikahan ngapain dipasang di situ paham ya kenapa kita katakan haram terkadang gambar itu mengundang kesyirikan gambar foto bapak foto ibu itu kalau diinjak-injak marah nggak orangnya? Marah. Kenapa marah? Kalau cuma gambar. Ada pengagungan di situ. Paham ya? Coba kalau dia santai aja ini, injak-injak aja udah, bakar aja nggak masalah. Nah, anak yakin nggak akan gitu. Dia mengagungkan gambar itu. Nah, pengagungan ini ada unsur kesyirikan. Hati-hati para kalau Naam. Coba kalau nggak mengagungkan, gambar diinjak-injak dia aja. Ya enggak? Ini menunjukkan bahasanya kita hati-hati para fikum. Ada saudara kita keliru, kita nasihati. Gambar makhluk bernyawa sekarang ini banyak yang berkeliaran barakallahu fikum mulai dari baju, kaos, makanan, minuman, eh, semua itu kalau antum lihat kemasannya banyak gambar makhluk bernyawa. Dihindari semaksimal mungkin dihapus, dibuang gambarnya, kepalanya yang paling penting antum hilangkan semampunya. Jangan bermudah-mudahan barakallahu fikum. Naam, Allahu musta'an. Dan yang berikutnya. Li'annaka takrahu li nafsika asy syai' fatakrahu li akhik. Karena kamu enggak suka kalau sesuatu ini pada pada saudaramu, maka nah pada dirimu maka engkau juga upayakan enggak suka kalau ada pada saudaramu. Wa tu'allimhu idza ra'aita 'alaihi jahlan fi umuri dinih dan engkau juga nah barakallahu fikum mengajari dia apabila engkau melihat dia bodoh pada perkara agamanya, dinasihati, diajari. Nah, wa tubayyinu lahu wa dan engkau menjelaskan kepadanya serta membimbing dan mengarahkannya. Hadza a'dham min badril mal fayanbaghi an yasuda hadha bainal muslimin ini lebih besar daripada sekedar ngasih uang ngasih harta maka selayaknya nah barakallahu fikum inilah yang dijadikan patokan nah barakallahu fikum di antara kaum muslimin nasallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin